Fakal lantas beliau mengatakan lantas orang itu setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Maka dia tambahkan Assalamu ala rasulillah Fakala Ibnu Umar Maka Ibnu Umar Menegur orang ini Yang ada pada dirinya bid'ah idofiyah yaitu solawat yang atau ucapan salam yang uh, diletakkan dijadikan sebagai paket untuk bacaan bersin. Maka Ibnu Umar menegur orang ini dengan halus dengan mengatakan wa ana aqulu Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah saya sendiri mengucapkan saya sendiri pendukung kalimat alhamdulillah wassalamu ala rasulillah bahkan saya pun melakukannya namun walaisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana an naqula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami para sahabat saat bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Begitu saja tanpa ada Assalamu ala Rasulillah. Eh, riwayat ini dilihatkan oleh At-Tirmidhi Tirmidhi mengatakan Hasan Gharib Dan dinilai Hasan oleh Al-Albani Maka di sini kita jumpai contoh praktek yang bagus tentang menegur orang yang melakukan bid'ah idofiyah yaitu kita sampaikan kepada orang tersebut yang kita tidak cocoki adalah sisi bid'ahnya sisi kelirunya saja sehingga tidak boleh tidak cara negurnya harus tafsir supaya orang tidak salah paham dan sampaikan kepada dia kalau kita e, bukanlah orang yang anti dikir, anti solawat, anti dan sebagainya. Anti baca Quran bukan demikian. Maka sampaikan dan tegaskan sebagaimana Ibnu Umar. Sampaikan tegaskan kalau kita tidak anti solawat, bukan anti dikir, bahkan kita pendukungnya, bukan kita penggemarnya, dan kita pelakunya. Namun tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian catatan e, keterangan tambahan yang kedua saya ingin bacakan e, pendapat Syafi'iyah tentang siam mudahar dari kitab Kifayatul Akhyar Maka ada di Kifayatul Akhyar ada penjelasan sebagai berikut. Uh, di, min dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah wa hal yukrahu sawmu dahari apakah makro hukumnya puasa dahar maka jawabannya qala al-Baghawi na'am. Sebagian Syafi'iyah yaitu al-Baghawi mengatakan iya. Samudahar hukumnya makruh. Waqala al-Ghazali wa masnunun. Wasadahar hukumnya dianjurkan. Maka kalau Al-Baghawi mengatakan makruh secara mutlak tanpa ngasih rincian. Kemudian Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali menganjurkan puasa dahar secara mutlak tanpa memberi rincian. Wal aktsarun sedangkan mayoritas Syafi'iyah in khafa min dararan jika dikhawatirkan ada bahaya dari sisi kesehatan atau nah terus menerus setahun puasa mungkin ada efeknya bagi kesehatan badan au atau menghilangkan hak hak istri atau yang lain kuriha maka puasa dahar hukumnya makruh wa illa bala non jika tidak ada efek samping secara kesehatan tidak ada hak yang terlantar gara-gara samudahar puasa dahar maka puasa dahar tidak makruh namun dianjurkan Maka mayoritas Syafi'iyah merinci. Wahada tafsil wal mu'tamad. Dan merinci seperti itulah yang mu'tamad dalam mazhab. Itu yang pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Dan yang dimaksud menghilangkan hak, menelantarkan hak, boleh jadi hak itu hak wajib. Semacam nafkah istri. Gara-gara puasa dahar, akhirnya kerjanya tidak maksimal, akhirnya nafkahnya kurang. Kerjanya tidak maksimal, nafkahnya kurang, maka puasa dahalnya hukumnya makruh. Au mustahaban atau hak yang dianjurkan semacam menunaikan hak-hak istri yang hukumnya mustahab. Yaitu uh, pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad dalam madhab ya, adalah merinci. Oleh karena itu maka perkataan Al-Jizani hafizullah taala bahwasanya uh, eh, siyamud dahar itu mutafak ala kauni habitatan satu hal yang fihin nazar, satu hal yang kurang tepat. Kemudian keterangan tambahan yang ketiga kemarin ada e, di antara bid'ah adalah sholat raghaib waqa'a fiha khilafun terjadi khilaf tentang apakah itu disyariatkan dituntunkan ataukah tidak nah, khilaf dalam hal ini di antara dua ulama besar syafi'iyah satu membelanya dan satu membitahkannya satu mengatakan masroh dan satu uh, dan satu menilainya bid'ah dan tidak disyariatkan. Dan terjadi polemik di antara keduanya karena keduanya sezaman. Sampai terjadi bantah membantah. jadi bantah membantah antara Al-Aiz ibn Abdissalam Al-Syafi'i dengan Ibnu Salah Al-Muhaddis Asy-Syafi'i. Al-Ais Ibn Abdul Salam mengatakan itu bid'ah tidak dituntunkan, tidak dibenarkan. Salat rahaib itu bid'ah yang tidak dituntunkan, tidak dibenarkan. Sebaliknya Ibnu Salah dia ulama hadis terkenal di dunia ilmu hadis dia membelanya dan menilai bahasanya itu adalah bagian dari apa, uh, sholat sunnah yang baik maka ada khilaf terutama bahkan polemik bantah membantah antara dua ulama besar ini tentang status salat raib Ya, padahal ini kata Al-Jizani ma'akauniha la tahtimul istihada. Seharusnya ini bukan ruang untuk beristihad. Ini eh, semestinya tidak ada perselisihan namun satu kata bahasanya ini satu hal yang bid'ah. Nah, kemudian kita lanjutkan kaidah yang kelima Biasanya melakukan bid'ah itu satu hal yang tercela secara mutlak dan general. Maka hukum umum, hukum general untuk menilai bid'ah adalah semua bid'ah itu tercela. Dan yang celaan ini bersifat umum, tidak khusus satu bid'ah tanpa yang lain. Wahada dan kaidah ini disimpulkan dari sejumlah hadis yang isinya melabeli bid'ah dengan label sesat dan memberikan vonis pada bid'ah dengan tertolak dan batil. Wabayanu dalika penjelasannya ada dalam dalil-dalil berikut ini. Dalil yang pertama, teks-teks dan riwayat yang berkenaan waridah e, makna asalnya datang namun sering saya terjemahkan dengan berkenaan. maka berbagai macam riwayat yang berkenaan celaan terhadap bid'ah semuanya datang dalam bentuk umum dan mutlak. Tidaklah terjadi dan tidaklah ada padanya pengecualian al-battata sama sekali. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-153 dan sesungguhnya ini kata Allah jalanku yang lurus maka ikutilah jalanku ini janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan menyimpang yang menyimpangkan kalian dari jalannya. Dalikum wasakum, demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Maka jalan yang lurus adalah jalan Allah yang Allah seru manusia untuk menitinya. Bahwa sunnah itulah sunnah. Itulah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jalan-jalan yang menyimpang adalah 10 alim ikhtilaf adalah jalan-jalan ahli bid'ah yang mereka adalah orang yang membuat perselisihan yang mereka hak menyimpang dari jalan Allah yang lurus wahum ahli bid'ai mereka itulah ahli bid'ah dari Mujahid ketika beliau menjelaskan ayat wala tatabi'us usubula maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-subul adalah al-bid'ah berbagai macam bid'ah yaitu bid'ah yang membuat perpecahan wasubuhat dan berbagai macam dalil untuk mendukung berbagai macam al-bid'ah dan firman Allah taala innalladzina faraqu dinahum orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok karenanya engkau bukanlah bagian dari mereka fisyai sedikit pun inama amru urusan mereka kembali kepada Allah kemudian Allah akan kabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan Ibnu Atiyah mengatakan ayat ini mencakup ahlul ahwa ahlul bidah dan semua mereka adalah ahlus sudud orang yang jeleneh fil furu' baik bid'ahnya dan kenyelehannya dalam furu' ataupun yang lain min ahli ta'amuk yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam debat wal khawat dan orang yang berbicara fil kalam dalam ilmu kalam ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah membahas Allah diantara membahas sifat-sifat Allah dengan modal utama adalah akal dan bukan nas. Dan hadis Aisyah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu dalam salah satu riwayatnya Muslim man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Yang hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga Islam. Karena hadis ini mengumpulkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perintah atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa istawi fidalika dan sama saja dalam pelanggaran ini baik pelanggarannya bentuknya bid'ah ataukah bentuknya maksiat maka amal yang tidak di, di siapa yang melakukan amal yang tidak dituntunkan amal yang tidak dituntunkan ini mencakup bid'ah dan mencakup maksiat maka termasuk amal yang tidak dituntunkan ya, misalnya orang bikin sholat yang baru sholat yang keenam yang baru maka ini bentuknya bid'ah dan termasuk amal yang tidak dituntunkan misalnya orang sholat tanpa berwudu sholat tanpa berwudu amal yang tidak dituntunkan yang tidak diajarkan fawaratun maka dia tertolak dan sholat tanpa berwudu dengan sengaja tentu ini maksiat. Dan hadis Irbat ibn Sariyah radhiallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina salat menjadi imam untuk kami pada satu hari kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami lantas Nabi memberikan mau'izatan balighatan nasihat yang sangat menyentuh hati sehingga mata pun berlinangan mata karenanya dan hati pun merasa takut karenanya lantas ada orang yang bertanya wahai Rasulullah seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami maka Nabi sampaikan aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang jadi penguasa kalian adalah abdan habasyian ya, budak habasya Artinya meskipun yang jadi penguasa kalian adalah orang yang sebenarnya tidak layak jadi penguasa dan tidak memenuhi kriteria seorang penguasa. Karena budak itu tidak layak dan tidak berhak jadi penguasa. Fa'inau siapa yang hidup di antara kalian Mbak ya di setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka ini realita dan kenyataan. Solusinya adalah solusi syariat fa'alikum bisunnati hendaklah kalian memegang kuat-kuat ajaranku dan sunnah atau ajaran para khulafa urasyidin yang mendapatkan petunjuk tamasaku biha pegang erat-erat dan gigitlah dengan geraham hati-hati dengan perkara-perkara yang diadadakan yaitu dalam agama karena setiap perkara yang diadadakan dalam agama itu bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan dan perkataan eh, Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Ikutilah jejak-jejak kami, janganlah kalian berkreasi dan bikin bid'ah. Fakot kufitum, sungguh kalian telah cukup dengan mengikuti jejak-jejak kami. Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, sungguh jika aku melihat di masjid ada api yang aku tidak bisa memadamkannya, itu lebih aku sukai daripada aku melihat di masjid ada bid'ah dan aku tidak bisa mengubahnya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ketailah wahai Ai ukhayya wahai saudara kecilku. Bahasanya kematian adalah kemuliaan bagi setiap muslim yang berjumpa Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Itu maksudnya dalam keadaan dia ahlu sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ilallahi nashku. Hanya kepada Allah kami mengadu. Wahsyatana ya, wahsyah itu perasaan ya, perasaan sepi tanpa kawan perasaan sendiri karena kehilangan kawan oleh karena itu selanjutnya wadahabal ikhwan ya, dan kami mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala hilangnya kawan-kawan wakilatul awan yang ini berarti sedikitnya orang-orang yang menolong wadhuhural Ya, bidai dan terang-terangannya muncul dan munculnya berbagai macam kebid'ahan. Fahadil adilah maka dalil-dalil ini tufidu menunjukkan bahasa celaan terhadap bid'ah itu bersifat umum, tidak khusus satu bid'ah tanpa yang lain. Dan kesimpulan ini kita simpulkan min wajah ini dari dua sisi. Yang pertama umumul lafzi. Lafat yang bersifat umum redaksi yang bersifat umum. Semisal hadis man amila amalan man ya, syarat maka yufidul umum man amila amalan nakirah didahului syarat juga menunjukkan umum Wadalika anan nusus karena teks-teks celaan terhadap bid'ah itu datang dalam bentuk mutlak dan umum. Wahia dan teks-teks ini ala kasrotiha jumlahnya meskipun jumlahnya banyak tidak ada di sana pengecualian albatata sama sekali. Kalau memang ada bid'ah yang tidak sesat maka semestinya ya ada satu atau dua yang menjelaskan hal itu memberikan pengecualian. Namun hadis-hadis atau dalil-dalil tentang celahan bid'ah itu demikian banyak dan tidak ada satupun yang mengandung muatan pengecualian. Walajah afiha tidak terdapat dalam dalil-dalil celaan bid'ah yang demikian banyak. Kita, tidak kita jumpai ungkapan semua bid'ah itu sesat kecuali bid'ah yang ini, yang begini dan begitu. Dan tidak pula kita jumpai sedikit pun dari hal semacam itu. Maka seandainya di sana ada muhdasa, perkara yang baru. Namun an-nazar asy-syar'i ah syariat menunjukkan fiha al-istisan, bahasanya itu dianggap baik atau perkara baru tersebut layak untuk digabungkan, disatukan dengan hal-hal yang masru' tentu itu akan disebutkan minimal dalam satu ayat atau satu hadis. Akan tapi itu tidak dijumpai. Maka dalla maka ini menunjukkan bahasanya dalil-dalil itu bi asriha seluruhnya itu ala hakikat zahiriha adalah sebagaimana hakikat zahirnya minal kuliah yaitu bersifat umum alati la yatakhallafa an muqtadaha Artinya tidak ada yang ya takhalaf Ya takhalaf itu tidak termasuk an muktadoha dari muqtada dari konsekuensi dan isi hadis-hadis ini dalil-dalil ini satupun satuan-satuan bid'ah maka tidak ada satupun satuan-satuan bid'ah yang tidak tercakup dalam eh, nas-nas uh, yang berisi celaan terhadap bid'ah yang demikian banyak yang semuanya bersifat umum. Kemudian yang kedua al-umum al-urfi. Ya, ya, cakupannya umum menurut urf dan kebiasaan. Wadalika hal tersebut anaqad sabata fil usulil ilmiah, Bahasanya telah terbukti dalam ya, kaidah ilmiah, semua dalil syar'i yang isinya adalah kulli, isinya general, manakala dalil tersebut berulang-ulang dalam banyak kesempatan namun walam ketarin dan tidak pernah bergandeng tidak pernah melekat padanya satupun takyid pembatasan ataupun pengecualian padahal dalil tersebut berulang-ulang wa iadah dan diulangi penjelasannya bolak-balik maka kebiasaan syariat kalau untuk semacam ini Fadhalika dalilun ala baqaihi maka berdasarkan kebiasaan syariat berdasarkan urf syariat maka ini adalah dalil kalau dia e, dalil tersebut bertahan pada muqtada lafzihi konsekuensi dari redaksinya yang bersifat umum maka ini yang kedua itu umumun urfi yaitu kesimpulan kalau itu bersifat umum berdasarkan kebiasaan syariat. Syariat punya kebiasaan. Kalau satu perkara itu dibolak-balik Nabi ulangi tanpa pernah ada pengecualian dan pembatasan menunjukkan kalau hal tersebut bersifat umum, general, bersifat universal tanpa ada pembatasan dan tanpa ada pengecualian. Kemudian dalil yang kedua, ijma' salafus saleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka yang mencela bid'ah seluruhnya dan me menyatakan dan menegaskan jeleknya bid'ah dan lari jauh dari bid'ah. Demikian juga menjauh dari orang yang sama bisyai'in minha e, berstempel e, sama artinya memiliki cap ada padanya cap satu dari bid'ah-bid'ah yang ada dan tidaklah terjadi dari mereka salafus saleh fidzalika tawakufun sikap tawakuf abstain dalam masalah ini maka berdasarkan al-istiqra pengkajian dan penelitian maka ijma ini adalah ijma yang valid Fadalla maka ijma ini menunjukkan bahasanya semua bid'ah itu tidaklah benar, bahkan semua bid'ah itu batin. Dalil yang ketiga dalil akal. Siapa saja orang yang memikirkan bid'ah yak tadidali kabinapsihi Maka dia akan berkesimpulan seperti itu tercelanya semua bid'ah binapsi dengan dirinya. Dengan sendirinya kalau dia mau berpikir tentu akan sepakat. Kalau bid'ah itu seluruhnya tercela, baik hakikiyah ataupun idhofiyah, baik kuliah ataupun juz'iyah. Karena membuat bid'ah dalam agama Allah adalah bagian dari menentang syariat dan membuang syariat. Dan semua yang bihadil masabah berada dalam kedudukan semacam ini maka dia tercela secara mutlak. Mustahil hal semacam ini terbagi menjadi baik dan jelek. Mustahil ada di antaranya yang terpuji dan ada di antaranya yang tercela. Karena tidaklah sah dan tidaklah boleh menurut logika sehat fi makul menurut dalil syariat wala makul ataupun dalil akal sehat menganggap baik terhadap tindakan menentang syariat. Namun meskipun bid'ah itu seluruhnya tercela, namun perlu, perlu diingat kaidah yang keenam. Bahasanya bid'ah itu marakibu macam-macam dan celaan itu bertingkat-tingkat. Makna kaidah ini bahasanya bid'ah itu dalam masalah tercelanya tidak dalam satu level yang sama namun bertingkat-tingkat di antaranya di antara mereka Wadalika anal kaidah kuliah karena kita punya kaidah general dalam memfonis bid'ah ala bid'atin ma minal bid'ai kita punya kaidah e, kuliah untuk memberikan fonis terhadap satu bid'ah tertentu ala wajil khusus dan ini bid'ah tertentu, wa dan tertentu. Kaidahnya apa? Analikuli bid'atin hukman yaktas biha. Bahasanya untuk masing-masing bid'ah itu punya fonis dan hukum yang khas bagi dia. It karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Untuk hukum ya, ya, hukum spesifiknya itu bertingkat-tingkat. Tadi kita bahas hukum global. Kaidah yang kelima bahas hukum bid'ah secara global. Nah, kaidah enam membahas hukum bid'ah secara spesifik, kasus per kasus. Maka bid'ah itu bertingkat-tingkat kalau dilihat dari hukum khususnya, hukum spesifiknya. Lasia malah lebih-lebih lagi jika kita mengingat Bahasanya maksiat kotabata bata telah terbukti kalau dia bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang statusnya dosa kecil, ada yang statusnya dosa besar. Maka bid'ah pun juga terbagi menjadi ya, bid'ah yang kecil, yang itu dosa yang dosa kecil dan bid'ah yang besar. Karena bid'ah itu hakikatnya bagian dari maksiat. Karena maksiat itu artinya durhaka. Dan bid'ah itu adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya ma'at taslim dan diiringi dengan kita menerima, kita sepakat bahasanya bid'ah itu seluruhnya punya titik kesamaan dalam hukum global dan hukum general yaitu tercela dan terlarang. Yang ini telah dibahas di kaidah yang kelima. Secara general semua bid'ah itu tercela dan terlarang. Namun tercelanya bid'ah itu kalau pakai spesifik yang berlaku untuk satuan-satuan bid'ah maka yang namanya vonis bid'ah itu bertingkat-tingkat. Tidak dalam level yang sama. Ya kalau nanti levelnya berbeda, maka tentu penyikapannya juga harusnya berbeda. Maka kaidah ini menjelaskan kaidah sebelumnya, yaitu kaidah yang kelima. Karena subutu dan validnya celaan kepada semua bid'ah bukanlah maknanya bahasanya semua bid'ah itu dalam level yang sama. Bahkan bid'ah itu bertingkat-tingkat karena sebagiannya lebih keras celaannya daripada sebagian yang lain. Meskipun semua bid'ah itu tashtariku punya titik kesamaan, semuanya punya titik kesamaan dalam asal celaan. Maka Layal zam tidaklah mesti dan tidaklah harus kalau sama dalam asal kemudian sama dalam kadarnya. Kalau itu semuanya sama dalam celaan belum tentu kadar celaannya kemudian semuanya sama. Sebagaimana layal zam tidaklah mesti adanya bertingkat-tingkat dalam kadar kemudian itu berkonsekuensi bertingkat-tingkat dalam asal boleh jadi dalam kadang itu bertingkat-tingkat namun asalnya sama yaitu dalam hal ini asalnya sama-sama tercela cuma kadar celaannya beda-beda maka tidaklah mesti dari kesamaan bid'ah dalam asal celaan dan fonis eh, ya, dalam asal celaan dan dalam fonis haram antasawa sama bid'ah ini dalam kadar celaannya Walayal jam dan tidaklah mesti bertingkat-tingkatnya bid'ah dalam kadar celaan, tidaklah mesti menunjukkan bertingkat-tingkatnya dalam asal celaan. Bahkan celaan itu ada pada seluruh bid'ah. Wawah dan celaan itu mencakup semua macam-macam bid'ah. Akan tetapi bid'ah itu dalam celaan tidaklah dalam derajat yang sama. Dan yang namanya bid'ah itu punya dua sudut pandang untuk membacanya. Yang pertama, an-nadhar membaca bid'ah, an-nadhar ila bid'ati membaca bid'ah dari sisi level dari zat bid'ah itu sendiri. Dalam keadaan bid'ah ini mujarad datan bersih dari hal-hal yang mungkin melekat padanya min qara'in berupa indikator dan kondisi-kondisi khusus. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua membaca bid'ah dari sisi mayak biha minal qara'in, adanya indikator-indikator yang melekat padanya dan keadaan-keadaan khusus yang melekat padanya. Dan indikator serta kondisi khusus ini memiliki pengaruh yang besar dalam vonis terhadap bid'ah tertentu. Haitsu innaha di mana indikator dan kondisi ini itu jadi mizan jadi tolak ukur diketahui dengannya hukum yang pas untuk bid'ah ini dan sikap yang tepat untuk bid'ah ini. Dari hal tersebut karena bid'ah itu tambah besar dosanya dan tambah ngeri bahayanya dan bahayanya sangat tergantung indikator-indikator ini. Dan untuk lil hukmil muayyan untuk hukum spesifik terhadap bid'atin ma minal bid'ah satu bid'ah tidak boleh tidak kita harus satukan dua cara pembacaan ini dan tidak boleh mencukupkan diri dengan salah satunya karena mencukupkan diri dengan salah satu dari dua cara baca ini dengan menjauhkan cara baca yang lain atau lalai dari cara yang baca yang lain adalah mauqi'un fil khalali adalah satu bentuk error dalam membaca bid'ah, dalam menilai bid'ah bila raibin tanpa ragu. Dan di antara indikator yang harus dipertimbangkan dan kondisi khusus yang harus diperhatikan di antaranya di, beliau sebutkan ada tiga. Yang pertama an ila menimbang makhot bid'ah dan dalilnya. Gimana pendalilan terhadap bid'ah ini? Apakah dia dekat dengan pendalilan yang objektif ataukah terlalu mengada-ada ataukah di tengah-tengah? Yang kedua, dampak dari bid'ah ini dan pelebaran kerusakannya. Kerusakannya itu melebar atau cuma pada pelakunya saja. Yang ketiga, kondisi pelaku bid'ah itu sendiri. Maka tiga poin ini itu bergandengan erat untuk setiap bid'ah yang real terjadi. Karena tidaklah bisa kita bayangkan terjadinya bid'ah minal bid'ah satu bid'ah yang sepi dan kosong dari tiga unsur ini. Makhotnya, cara pendalilannya, karena ingat sebagaimana kita sampaikan di awal, semua bid'ah itu ada dalilnya bagi pelaku bid'ah. Tidak ada bid'ah yang tidak ada dalilnya. Tidak ada pelaku bid'ah yang tidak bisa mendatangkan dalil untuk melegalkan kebid'ahannya. Namun dalam sisi e, penilaian objektif, ya, maka nanti pendalilan tersebut kualitasnya bertingkat-tingkat. Ada yang ya, cukup bagus, ya, masuk logis, ada yang nggak uh, tidak begitu nyambung, ada yang sangat ngawur, ganda nggak nggak nyambung sama sekali. Itu nanti kualitas uh, kualitas pendalilan itu demikian. Wadalika karena yang namanya hal itu karena yang namanya bid'ah karena semua bid'ah tidak boleh tidak pelakunya pasti punya dalil dan punya sandaran Ya, meskipun menurut sudut pandang netral, ya, fil hakikat pada hakikatnya itu bukan dalil namun subhat atau ya, setengah dalil, sempit dalil. Demikian juga tidak boleh tidak bid'ah itu punya buah dan dampak. Demikian juga tidak boleh tidak bid'ah itu punya pelaku dan orang yang mengambilnya, yang mengamalkannya itulah mubtadi. Itulah mubtadi. Namun ingat tidak semua pelaku bid'ah itu mubtadi. Wabihad dengan ini kita sampai kepada kesimpulan. Maka nakhlus kita sampai kepada kesimpulan bahasanya bertingkat-tingkatnya bid'ah itu akan terlihat binadar dengan telaah ya, binadar dengan melihat empat sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, an-nadhar fi martabatil bid'ati. Ya, dengan melihat level bid'ah itu sendiri pada zatnya dan pada derajatnya. Karena bid'ah itu macam-macam. -macam. maka dilihat Fikau lihat tentang status bid'ah itu apakah dia kekafiran, membatalkan iman ataukah tidak membatalkan iman. Dan kemarin yang tidak membatalkan iman itu nanti nggak perlu dilihat lagi membuat kefasikan alias dosa besar ataukah tidak membuat kefasikan alias dosa kecil. Kemudian maka di antara bid'ah ada yang merupakan kekafiran yang nyata semacam bid'ah jeliyah yang diingatkan oleh Al-Qur'an. Semisal ada di surat Al-An'am ayat yang ke-136 Wa ja'alulillahi maka mereka jadikan bagi Allah mimma dhara'a dari apa yang Allah ciptakan atau dari apa yang mereka uh, minal harti wal an'am dari hasil pertanian dan binatang ternak nasiban satu bagian faqalu maka mereka mengatakan yang ini adalah untuk Allah demikian anggapan mereka wahada sedangkan yang ini adalah untuk sekutu-sekutu kami yaitu untuk berhala-berhala di Mukhtasar tafsir dijelaskan maknanya bahasanya orang-orang musik bikin bid'ah bi alulillahi mimma khalaqa bahasanya mereka jadikan bagi Allah dari apa yang Allah ciptakan berupa hasil pertanian jadi binatang ternak kisman satu bagian satu bagian untuk Allah iya. fazamu an mereka anggap bagian ini persembahan untuk Allah waktu seman akhar li ausanihim sedangkan ini persembahan yang ini itu untuk berhala-berhala dan eh, berhala-berhala mereka ya, maka mereka bikin bid'ah dalam masalah uh, dalam masalah persembahan mereka bagi ini ini adalah persembahan untuk Allah dan ini ini adalah persembahan untuk berhala-berhala mereka ya maka mereka memberikan persembahan kepada berhala-berhala mereka dan mereka klaim bahasanya semacam ini adalah ajaran Ibrahim maka ini adalah bid'ah sekaligus kemusyrikan. Yang ini adalah kekafiran yang nyata. Waminha dan di antara bid'ah ada yang bukan kekafiran. Demikian juga ada bid'ah yang diperselisihkan apakah itu kekafiran ataukah tidak. Kebid'atil khawariji sebagaimana bid'ah khawarij. maka ulama berselisih pendapat apakah khawarij itu kafir ataukah tidak. Dan perlu diketahui bahasanya pendapat kafirnya Khawarid adalah pendapat yang dipilih oleh ya, Sa'ib Baz Demikian juga sesoleh Al-Fauzan. Khawarid yang betul-betul khawarid itu artinya kafir. artinya kafir. Karena Nabi mengatakan bahasanya mereka itu marikuna minad din. Keluar dari agama. Demikian juga e, diperselisihkan tentang kekafirannya bid'ah kodariyah orang yang menolak takdir, demikian juga bid'ah murji'ah dan yang serupa dengan mereka dari aliran-aliran sesat. Dan di antara bid'ah itu ada yang disepakati kalau dia bukan kekafiran. Contohnya bid'ah tabatul. bid'ah tabatul. Tabatul tidak mau menikah karena mau konsentrasi ibadah. Ini bid'ah nama lainnya adalah bid'ah kerahiban. Wa demikian juga bid'ah dalam bentuk berpuasa sambil berdiri di tengah terik sinar matahari sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Israel. Wal ikhtilaf dan adanya perbedaan itu sangat kentara antara bid'ah yang membatalkan iman dan bid'ah yang tidak membatalkan iman. Karena tentu bid'ah yang membatalkan iman balasannya adalah al-khalid fil adab adalah kekal dalam adab Allah. Dan tentu tidak ada bid'ah yang lebih besar dosanya dibandingkan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Contoh bid'ah yang merupakan kekafiran Fabid'atul batiniyah Semacam bid'ah batiniyah Demikian juga bid'ahnya zandatiqah. Ya, zanatiqah eh, jamak dari zindik. Zindik itu aslinya bahasa Persia yang masuk ke dalam bahasa Arab. Yang kalau dalam bahasa Arab itu semakna dengan munafik. Namun eh, wallahu a'lam wawunya di sini mungkin wawu tafsiriyah sehingga yang dimaksud dengan zanatiqah itu adalah orang-orang batiniah itu sendiri maka bid'ahnya batiniyah yang itu merupakan jelas kekafirannya tidak seperti bid'ahnya Mu'tazilah dan Murji'ah atau semacam itu. Ya, uh, tentang bid'ah batiniyah, maka dia adalah satu sekte. Batiniyah adalah wal batiniyah ya al firaku Allah titantasibu ila tasayyuh. Satu bid'ah atau sebelumnya batiniyah diambil dari kata-kata batin artinya samar. dan batinnya adalah sekte yang menisbatkan diri kepada tasyayuh mereka mengklaim dirinya bagian dari syiah dan mengklaim cinta ahlul bait namun mereka jadikan hal itu sebagai sitaran sekedar kedok untuk menipu kaum muslimin ma'a ibtanihim lil kufri al mahdi karena mereka menyembunyikan kekafiran yang murni kekafiran dan batiniyah itu satu istilah umum yutlak yang diberikan kepada sejumlah sekte. Jadi ini bukan nama sekte, namun tercakup di dalamnya eh, sejumlah sekte yang punya ciri khas yang sama. Ya, Bainah namun di antara sekte-sekte ini terdapat kosimun mustar, mustarokun titik kesamaan. Yaitu iktiqat bidzahir wal batin. Iktiqat bahasanya segala sesuatu, semua kata dalam Al-Quran dan semua istilah syariat itu ada makna zahir dan batinnya. Dan mentakwil semua teks syariat dengan takwil batin yang itu cocok dengan keyakinan mereka. Dan mereka mengklaim bahasanya mereka lah satu-satunya orang yang mengetahuinya tanpa yang lain. Maka dengan ini kita tahu bahasanya batinia itu laisat firqatan wahidah. Bukan satu firqah namun innama firaqun muta'addidah namun itu adalah sejumlah uh, namun dia adalah sejumlah firqah Mereka diberi nama batiniyah li'annahum yaz'umuna anna li dhawahiril Qur'an bawatin. Karena mereka punya klaim bahasanya semua zahir Al-Quran itu punya makna batin yang mereka ketahui tanpa diketahui oleh yang lain. Sahrustani mengatakan tentang sebab kenapa mereka disebut batinia. Li annahu lazamahum bihadzal laqabi li hukmihim bi anna kulli syai' bi anna kulli syai' zahiran wa batina. Semuanya itu punya zahir dan batin. Walikuli tanjil takwilan, semua ayat itu ada makna e, takwilnya itu makna dohirnya untuk orang awam artinya selain mereka makna batin itu makna rahasia di antara mereka. Itu semuanya. Sholat itu ada makna dohir, makna batin. Intinya mereka tak sholat. Nah, saum itu ada makna dohir, makna batin. Yang itu yang dikenal oleh orang Islam ah, itu makna dohir. Makna batin, ya mereka kalang sendiri. Intinya mereka nggak puasa. Dan demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Maka intinya mereka menolak syariat dengan kedua menolak semua syariat dan tidak mengamalkan semua syariat. Dan semuanya pakai kedua dohir dan batin. Dan batinnya ini muncul gerakan batinnya fi ayamil makmun Awal kemunculannya di masa khilafah Al-Ma'mun. Kemudian tersebar di zaman Mu'tasim. Nah. Di awalnya di zaman Al-Ma'mun, kemudian tersebar di zaman Khalifah Mu'tasim. Dan batin ini punya empat kelompok yang terkenal. Uh, uh, yaitu Ismailiyah eh, dan mitoh itu yang paling besar. Kemudian nanti dua di bawahnya adalah Nusairiyah dan Darus. Itu tentang batiniyah. Kemudian wa min amsilati al muasirah lidzalika dan di antara contoh kontemporer untuk hal ini anal bid'ah allati tarju ila babis syubhat adalah bid'ah yang intinya adalah bab subuhat. Kabid'atil aulamah ad-da'iyah ila ilgha'i alamiyatil Islam wa khuludil risalatihi. Yang beliau katakan bid'ah aulama. Aulama itu ya, globalisasi. Globalisasi seperti apa yang beliau katakan bid'ah? Globalisasi ada ia yang mendorong untuk menghilangkan keuniversalan Islam dan langgengnya risalah Islam. Globalisasi yang kemudian ya, yang mengajak uh, intinya jadi liberalisasi ya, bahwasanya Islam cuma untuk dulu ya, di zaman global ini tidak perlu lagi dengan ajaran Nabi wa ingkar dan pengingkaran terhadap umum risalah Muhammadiyah lil bashar bahasanya kerasulan Muhammad itu bersifat umum untuk semua manusia al mutadamminah yang bid'ah ini yang di tempat kita namanya Islam liberal. Pengingkaran terhadap bahasanya risalah eh, risalah Muhammad itu untuk seluruh manusia. Dan itu di antara ajaran pokok Islam liberal mereka mengingkari khulud risalah. Mereka mengingkari khulud risalah. Bahasanya kerasulan Muhammad itu abadi mereka katakan bahasanya Islam, ajaran Islam itu sudah tidak lagi relevan di zaman modern. Itu cuma cocok untuk zaman dulu. Ya, itu berarti pengingkaran terhadap khulud risalah Islam. Bahasanya kerasulan Islam, risalah Islam, kerasulan Islam itu bersifat abadi. Sampai akhir zaman. Demikian juga ya, di antara ajaran pokok Islam liberal menentang umur risalah Muhammadiyah. Bahasa kerasulan Muhammad itu tidak mereka tidak menerima kalau kerasulan Muhammad itu bersifat umum untuk semua manusia. Ya, itu cuma untuk orang Arab. Ya, tidak untuk orang Nusantara. Al-mutadaminah yang muatannya adalah mengakui orang kafir dengan agamanya dan menolak kalau Islam menghapus semua agama-agama sebelumnya. Fahadihil bid'atu maka ini bid'ah demikian besar kerusakannya, demikian besar bahayanya terhadap pokok agama. Ini lebih besar bahayanya karena ini adalah bid'ah yang berkenaan dengan bab subuhat lebih besar minal bid'ai daripada bid'ah yang itu intinya adalah bab syahwat. Intinya adalah memuaskan ya, sahawat. Ya, memuaskan sahwat, keinginan-keinginan yang terlarang dikasih cap, dikasih label itu Islam. Maka di sini disampaikan bahasanya bid'ah yang bab subuhat yang isinya adalah kerusakan pemikiran itu lebih jelek daripada bid'ah yang itu cenderung ya, adalah karena mau e, memuaskan keinginan-keinginan yang terlarang untuk memuaskan sahwat e, biologis atau kemudian sahwat e, makan e, maka dari dua ini lebih jelek dan lebih bahaya adalah bid'ah yang itu babnya adalah bab Subuhan. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya di antara uh, penyimpangan dan kesesatan adalah ikrarul kafirin ala dinihim. Ya, pengakuan terhadap orang kafir terhadap agamanya. Ya, ya. Maka ini satu hal yang tidak benar karena karena seorang muslim itu berkeyakinan semua orang itu harus dan wajib masuk Islam. Siapa yang tidak masuk Islam, maka akan berarti dia tidak menunaikan kewajiban, maka kita yakini di neraka selama-lamanya. Di antaranya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waladin nafsu Muhammadin biati mayas ma'ubi ahadun min hadil ummah, Yahudiun wala Nasraniyun." Ya, thumma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi ila kana min ashabin Demi Allah, semua manusia yang tahu ya, mendengar dakwahku sampai mati dia tidak beriman dengan ajaranku, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, maka dari hadis ini dan dalil-dalil yang lain dan dalil-dalil tentang umum risalah kerasulan Muhammad itu bersifat umum untuk semua manusia maka seorang muslim wajib berkeyakinan bahwa semua orang Islam, semua manusia wajib masuk Islam. Semua orang wajib jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang wajib jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Maka tidak eh, maka tidak ada pembenaran terhadap eh, eh, kemudian agama-agama pengakuan terhadap agama-agama di luar Islam. Namun dalam hal ini ada dua hal yang patut kita bedakan. Antara keyakinan kita semua manusia wajib semua manusia wajib masuk Islam bedakan dengan kita tidak diperintahkan untuk memaksa manusia untuk masuk Islam. Dua hal yang uh, wajib dibedakan. Di satu sisi kita meyakini semua manusia wajib masuk Islam. Siapa yang tidak masuk Islam dan jadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan mendapatkan azab hukuman dengan neraka selama-lamanya. Kemudian namun ya, tidak ada keharusan untuk memaksa mereka mengalungkan ya, celurit di leher-leher mereka untuk masuk Islam. Bedakan dua hal ini. Ya, kalau tidak mau masuk Islam ya sakarapmu. Ya. Bukan berarti itu boleh. Sakarapmu itu bukan berarti mengizinkan dan membolehkan. Kita meyakini itu tidak boleh. Mau gimana lagi? Ngotot nggak mau. <clears throat> Nah. maka tidak boleh seorang muslim itu ikrar al-kafirin ala dini. Mengakui keabsahan agamanya orang kafir. Karena pengakuan terhadap keabsahan agamanya orang kafir berkonsekuensi semua agama jalan surga. Dan itu tidak dan itu tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Kemudian tentang bid'ah yang beliau sebutkan di bab syahwat yang akan disampaikan oleh penulis di bab syahwat ini adalah satu hal yang tidak tepat kalau dimasukkan dalam kategori bid'ah. Beliau contohkan apa itu bid'ah? Mimba syahwat ilzaminas bisa imnadara'im. Memaksa manusia untuk bayar pajak. Negara yang memaksa eh, anas rakyatnya untuk membayar doroib pajak Fimum talakatihim berkenaan dengan hak milik mereka, pajak bumi dan bangunan. Watijaratihim atau perdagangan mereka. Ini, pajak jual beli, pajak bea cukai dan semacam itu. Maka di sini uh, disampaikan bahasanya ilzam munas mengharuskan memaksa orang untuk bayar pajak itu bid'ah. Bid'ah membabi uh, eh, asyahawat. Kenapa beliau menilainya itu bid'ah? Dianggap karena sama sama seperti syariat, sama seperti syariat itu sama-sama ilzam, mengharuskan. Syariat mengharuskan orang untuk sholat, mengharuskan orang untuk puasa Ramadan. Nah, ini ada ada orang, ada manusia yang mengharuskan, kamu harus bayar pajak. Ya, maka karena sama-sama ilzam, ya, maka dinilai itu sebagai satu hal yang bid'ah. Namun ini satu hal yang tidak tepat semata-mata ilzam itu belum tentu bid'ah. Karena bisa jadi ilzam itu statusnya maksiat. Itu statusnya maksiat. Maka misalnya uh, seorang itu mengilzamkan orang-orang yang di bawah kekuasaannya dipaksa diharuskan untuk ngemis. Yang ngemis itu maksiat. Ngemis untuk mencari, untuk memperkaya diri. Itu maksiat. Diharuskan. Oh, di bawah komunitasnya, anak buahnya harus ngemis. Kalau enggak maka dihukum. Apakah dengan semata-mata ilzam anas ini kemudian kita katakan perbuatan uh, si ketua geng tadi uh, itu tergolong fitnah Jawabnya tidak. Maka semata-mata ilzam eh, itu bukanlah Eh, indikator atau sebab yang menyebabkan sesuatu itu jadi bid'ah. Sekali lagi kembali kepada definisi awal tentang bid'ah. Bahasanya bid'ah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Islam. Disandarkan sebagai agama, disandarkan sebagai bentuk ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Itu kaidah di depan. Dan kaidah ini adalah kaidah yang benar dan harus di pegang kuat-kuat karena beberapa kali penulis nanti akan uh, uh, kita jumpai tidak konsekuen tidak memegang erat-erat kaidah yang beliau telah sampaikan di depan. Maka demikian juga ini, tindakan negara mewajibkan mengharuskan orang untuk bayar pajak dalam apa yang jadi kepemilikannya. Ini, eh, bumi dan bangunan pajak bumi dan bangunan. Maka ini ya dalam bentuk kezaliman terhadap harta manusia. Ya, ini kezaliman dalam bentuk harta manusia. Kezaliman berkaitan dengan harta manusia. Namun apakah itu kezaliman ini statusnya bid'ah? Meskipun boleh jadi sebagaimana kita sampaikan ya, pernah kita singgung ada orang yang Eh, bid'ahnya itu dalam bentuk maksiat. Maksiatnya dijadikan sebagai bid'ah. Ya, maka mungkin nanti bisa masuk di situ. Misalnya gimana? Ya, pajak itu dianggap sama dengan zakat. Bayang pajak sama dengan bayang zakat. Maka gugurlah kewajiban rukun Islam bayang zakat. Dengan apa? Bayang pajak. Ya. Meskipun dengan mengubah aturan persentase dan sebagainya. ini, kalau pajak dua setengah persen itu 10 persen. Nah, itu pokoknya sekarang zakatnya 10 persen. Ya pajak itu zakat itu sendiri. Nah maka kalau eh, apa, didoktrinasi semacam ini, di, diyakini semacam ini, dibuat semacam ini, nah maka itu eh, kezaliman dalam artian kemaksiatan dalam bentuk kezaliman dan dia tidak. Nah, kemudian sudut pandang yang kedua. Anadol ila membaca dalil bid'ah dan cara pengambilannya. Maka dilihat dalil dari bid'ah ini. Apakah dalilnya jelas ataukah muskil atau sangat atau tidak jelas. anal ikdam alal bid'ati zahirah. Karena maju melangkah melakukan bid'ah yang eh, nyata, nyata-nyata bid'ah Al-Zahiratil Ma'khad Al-Zahiratil ya, eh, Ma'khad yang sangat jelas sisi sisi pengambilannya kalau ini tidak benar, kalau itu melanggar, maka ini mahdum khalafah. Maka ini pelanggaran 100% pelanggaran. Amma, amma ingkanat muskilatal ma'khad. Adapun jika Sisi pengambilannya itu tidak jelas kalau ini adalah bid'ah. Sisi pengambilan kalau ini bid'ah itu tidak jelas. Falaisat bi mahdi mukhalafatin maka itu bukanlah murni pelanggaran. Diimkan antakuna Allah takuna bid'atan karena dimungkinkan Allah bukan bid'ah. Allah takuna bid'atan bukan bid'ah. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya ikdam melangkah ini, maju untuk melakukan dalam ini uh, satu perbuatan ya, al-muhtamil yang mengandung banyak kemungkinan itu tentu lebih rendah levelnya daripada al-iqdam melangkah maju untuk melakukan satu amal yang itu nyatanya tak jelas ya, kebitahannya Wa minuna maka dari sini kita ketahui bahasanya bid'ah kotakunu boleh jadi pelanggaran yang kecil terhadap dalil. Manakala kebid'ahannya itu sangat jelas dan gamblang. Ya. Sholat fardu lima waktu dui bahasa. Nah, Maka nanti baca al atau kemudian e, tri bahasa. Ya, baca al-fatihah pakai bahasa Arab. Habis itu kemudian dibaca terjemahnya bahasa Indonesia. Habis itu dibaca lagi dalam kondisi sholat terjemahnya bahasa Jawa. Nah, demikian seterusnya. Maka orang awam kita kita ajak mikir ini bid'ah itu gamblang. Gak perlu kemudian haus eh, harus didongke e, jelimet-jelimet. Ini benar nggak sholat macam ini? Ya, orang sudah sepakat ini tidak benar. Atau kemudian pernah di Turki, adan pakai bahasa Turki. Ini ngejak orang awam untuk kemudian mikir itu nggak perlu dalam-dalam. Gimana kalau adanya itu teksnya bahasa Indonesia? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan seterusnya. Ini berada. Itu eh, itu zahirul makhor. Sangat gamblang pengambilannya kalau itu bid'ah. Iya. Orang awam bisa dijak mikir. Dan kemudian akan mudah untuk langsung sepakat. Iya itu tidak benar itu. Sesat kayak gitu. Orang nah, awam bisa yang sesat apalagi Eh, yang eh, apalagi penuntut ilmu. Maka ini pelanggaran yang demikian kecil terhadap dalil. Dan kuno boleh jadi pelanggarannya itu adalah pelanggaran yang dohiroh Jelas namun tidak sampai derajat kecil terhadap dalil. Dan kuno boleh jadi pelanggarannya itu khafiyah. Samar terhadap dalil. Ini tiga level bid'ah. Ya, bihasabi dari sisi kedekatan makhot pengambilan kesimpulan kalau itu bid'ah ataukah jauhnya wabaduha dan sebagiannya lebih kebangetan daripada sebagian yang lain wa kulluha dan itu semua idakan atil mukhalafah jika pelanggaran terhadap pelanggaran tersebut adalah terhadap dalil yang qati dalil yang qat'i yang jelas adapun jika wakwa terjadi pelanggaran itu terhadap dalil yang merupakan doni sangkaan kuat Fa inna hadil mukhalafah maka pelanggaran ini biasa bil ghalib biasanya tuktabar teranggap dari jenis masail istihadiyah.